بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para ikhwan hadirin para pendengar Radio FM, Radio Albayan, Radio Ababil, dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berupaya memperbaiki amal, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar agama ini belajar akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, membimbing kita ke jalan yang lurus dalam beragama menyembah Allah Subhanahu wa taala ini. Para ikhwan, hadirin, pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada penjelasan yang silam kita telah berbicara tentang syubhat orang-orang musyrikin bahwasanya mereka mengatakan orang-orang musyrikin di masa Arab dahulu kala pada masa Nabi mereka itu dianggap kufar kafir karena mereka menyembah patung menyembah berhala. Adapun kami kami tidak pernah menyembah berhala. Nah, maka kita menepis syubhat mereka tanyakan terhadap yakni mereka Apakah orang-orang musyrikin dahulu menyembah patung-patung itu meyakini bahwasanya patung itu sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemelihara alam, menghidupkan mematikan? Kalau mereka mengatakan tidak, sebagaimana Al-Quran pun karena mereka tidak pernah meyakini patung-patung ini sebagai pencipta dan seterusnya, tanyakan kepada mereka, maka apa makna ibadah yang dimaksudkan Allah SWT terhadap berhala-berhala tersebut? Maka mereka akan mengatakan bahwasanya patung-patung ini dijadikan sebagai perantara-perantara untuk beribadah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Katakan demi katakan kepada mereka demikian jugalah yakni apa-apa yang akan perbuat sekarang, kuburan-kuburan yang akan kutuskan, yang akan puja, semuanya kalian tidak pernah meyakini bahwa itu yang mencipta dan mengatur alam semesta. Tapi semuanya adalah merupakan pentar, perantara yang akan harapkan syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya sama orang-orang musyrikin sama-sama mengharapkan eh, mengharapkan syafaat, sama-sama menjadikan yakni ini semuanya sebagai perantara. Sebagaimana ungkapan orang-orang musyrikin ya dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata dia benarkan perkataan ini, maka Tanyakan kepada dia, apa itu kesyirikan? Apa itu syirik? Kalau dia mengatakan saya tidak berbuat syirik, tanyakan kepadanya apa itu syirik. Kalau andai kata dia ya yakni tidak mengetahui jawabannya atau dia katakan syirik menyembah patung, kembali yakni kembalilah Anda membantahnya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tanyakan kepadanya apa itu maksud menyembah patung. Apakah maksudnya yakni meyakini patung itu sebagai pencipta dan seterusnya? Kembalikan kepada jawaban itu. Andai kata dia tidak bisa menjawab, katakan kepadanya bagaimana eh, engkau meyakini bahwasanya engkau tidak tergencir ke dalam kesyirikan sementara engkau tidak paham syirik. Bagaimana engkau meyakini tauhid padahal engkau tidak paham tauhid? Maka terangkan kepadanya apa itu hakikat tauhid, apa itu hakikat syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala menyebutkan subhatnya orang-orang musyrikin di masa beliau fa in qala innahum lam yakfuru bi du'ail malaikati wal anbiya wa innama kafaru lamma qalu al malaikatu banatullah wa nahnu lam naqul in inna abdul qadir wala ibnullah Berkata Syekh Muhammad, jika mereka berkata, sesungguhnya orang-orang musyrikin, mereka itu Eh, berkata yakni ahlu syubhat sesungguhnya orang-orang musyrikin itu tidaklah mereka menjadi kafir lantaran mereka berdoa kepada malaikat-malaikat dan para nabi orang-orang musyrikin pada masa dahulu mereka tidaklah yakni menjadi kafir karena mereka berdoa kepada malaikat, meminta kepada malaikat, meminta kepada Nabi. Tetapi orang-orang musyrikin pada masa yang lampau itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kafir karena mereka mengatakan bahwasanya al malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah merupakan anak-anak putri Allah. Kata mereka, ini syubhat mereka. Orang-orang musyrikin dahulu kala mereka itu dikafirkan oleh Allah SWT. Bukan lantaran mereka itu yakni berdoa kepada Nabi, berdoa kepada para malaikat, tapi karena mereka meyakini malaikat sebagai banatullah, putri-putri Allah sebagaimana dimuat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian mereka berkata, "Wa nahnu lam naqul inna Abdul Qadir wala ghairahu ibnullah." Sementara kami yang akan katakan musyrik, kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir dan tidak pula yang lain-lainnya sebagai anak Tuhan, anak Allah swt. Allah kafirkan orang-orang Nasrani karena mereka meyakini Isa anak Tuhan. Allah kafirkan yakni orang-orang musyrikin karena mereka mengatakan malaikat anak Tuhan. Kami tidak mengatakan yakni Abdul Qadir anak Tuhan, tidak pula wali-wali yang lain anak Tuhan. Kenapa akan kafirkan kami? Itulah madmunnya, itulah intinya syubhat mereka. Kenapa akan kafirkan kami? Padahal kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir sebagai anak Tuhan. Tidak pula wali-wali yang lain. Adapun orang-orang musyrikin dikafirkan oleh Allah karena mereka mengatakan malaikat-malaikat anak Tuhan. Orang-orang Nasara dikafirkan karena mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Orang-orang Yahudi dikafirkan karena mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir ataupun yang lain-lainnya sebagai anak Tuhan. Fal jawab. Maka jawabannya dengarkan. Anna nisbatal waladi ilallahi ta'ala kufrun mustaqil. Ketahuilah, sesungguhnya menisbatkan anak kepada Allah SWT itu adalah merupakan kekafiran yang mustaqil, yang sendiri. Karena kafiran itu banyak jenisnya. Ya. Faqala Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad Allahu samad disebutkan dalilnya bahwasanya anggapan bahwasanya yang menganggap Allah memiliki anak itu adalah merupakan kekufuran yang sendiri dan dalam Islam kekufuran itu banyak jenisnya Disebutkan dalilnya Allah berfirman qul huwallahu ahad Allahus samad Katakan dialah Allah yang maha satu. Dialah Allah sebagai tempat bergantung. Wal ahad kata beliau alladzi la nadhira lah. Makna ahad adalah yang tidak memiliki sekutu, tandingan. samad al-maqsuru fil hawaij. Al-samad maknanya adalah yang menjadi tujuan ketika manusia dalam keadaan berhajat kepadanya. Kata beliau, "Faman jahada hadza, faman jahada hadza faqad kafar walau lam yajhad akhir surah." Barang siapa yang mengingkari perkara ini, yakni keesaan Allah SWT bahwasanya Allah adalah Tuhan yang satu tempat ber, yakni tempat memuja makhluk, tempat bergantung makhluk. Yang mengingkari yakni perkara ini saja, maka dia telah dianggap kafir walaupun dia tidak mengingkari akhir surat. Akhir surat yakni lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Jika dia mengingkari saja qul huwallahu Allah samad menjadi kafir. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu yakni banyak jenisnya. Keyakinan orang-orang Allah SWT 2, 3, 4 ya, bahwasanya Allah memiliki anak itu adalah uh, ya adalah merupakan bentuk kesyirikan. Jadi berkata beliau rahimahullah taala yang mengingkari Allah sebagai Tuhan yang satu, Tuhan sebagai tempat bergantung manusia, maka dia telah kafir walaupun dia tidak mengingkari akhir surat yakni yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak pernah beranak, tidak pernah pula diperanakkan. Faman jahada hadza faqad kafar walau lam yajhad awal surah. Sebaliknya, yang mengingkari yakni surat yang terakhir ini lam yalid wa lam yurad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yang ayat yang terakhir dari surah Ikhlas ini yang mengingkarinya ya maka dia itu dianggap kafir walaupun dia mengimani di pangkal surat. Intinya beliau ingin menjelaskan kepada kita semua syubhat mereka menganggap kafirnya orang-orang musyrikin karena mereka menganggap malaikat anak-anak Allah, putri-putri Allah. Kafirnya orang-orang Yahudi karena mereka itu menganggap Isa itu anak Allah Nasara, orang-orang Nasara karena Isa, mereka menganggap Isa anak Allah. Orang-orang yakni Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Karena itulah mereka kafir. Adapun kami tidak pernah meyakini Abdul Qadir, Wali Fulan, Wali Fulan sebagai anak Allah. Tidak pernah. Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya ya jawaban beliau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki anak itu adalah merupakan kekafiran yang tersendiri. Kafiran yang tersendiri karena Allah katakan qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sebab Allah SWT mengatakan dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah tempat bergantung. Barang siapa yang mengingkari awal surat ini, mengingkari Allah itu satu, ya, maka dia dianggap telah kafir walaupun dia mengimani bahwasanya Allah tidak beranak ya dan tidak pula e, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan Kebalikannya barang siapa yang mengingkari yakni ayat terakhir daripada surah Al-Ikhlas ini lam yurid wa lam yurad dia mengingkari dia menganggap Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak dia ingkari ini uh, Walaupun dia beriman dengan pangkal surat, dia tetap kafir. Atau sebaliknya, dia beriman kepada akhir ayat daripada surat ini, dia imani bahwasanya Allah SWT itu adalah merupakan Tuhan yang tidak melahirkan, melahirkan dan tidak dilahirkan, tapi dia mengingkari pangkal surat, tetap dia kafir. Jadi ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. E, itu jawaban untuk syubhat ini. Wa qala Allah taala mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Dia sebutkan dalilnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak pernah mengangkat anak wa makana ma'ahum dan tidak ada Tuhan yang besertanya yang bersamanya fafarraqa bainan naw'ain wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqilla maka Allah Subhanahu wa taala pisahkan perkara ini Allah min walad Allah tidak pernah makan anak ini satu kesyirikan yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak kesyirikan wa ma kana ma'ahu min ilah dan tidak ada tuhan yang lain yang bersama Allah Subhanahu wa taala ini kesyirikan yang kedua yakni jenis kesyirikan yang lain menunjukkan kepada kita masing-masing ini adalah merupakan kesyirikan yang tersendiri wa qala Allah taala waj'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqu wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairin kemudian dia sebutkan dan lainnya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 100, "Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin." Mereka jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dari bangsa jin wa khalaqahum padahal dia Allah yang menciptakan jin-jin tersebut. Ini satu kesyirikan. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin. Ini kesyirikan yang kedua. Allah katakan wa kharaqu lahu banina. Mereka yakni karang-karang, mereka dustakan atas nama Allah seolah-olah Allah miliki banina wa banat. Allah miliki anak-anak baik dari yakni anak-anak putra maupun anak-anak putri bighairi ilmin tanpa ilmu. Di sini berkata Syekh Muhammad fafarraqa bainal kufrain Allah membedakan dua kekafiran ini ya meyakini Allah swt memiliki sekutu itu kekufuran meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu kekufuran yang lain maksudnya jika kita kembalikan ke pangkal masalah bahwasanya meyakini yakni keyakinan orang-orang musyrikin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala eh, orang-orang musyrikin itu menjadi kafir karena mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak, malaikat-malaikat adalah anak putri Allah dan seterusnya, itu adalah kesyirikan yang tersendiri. Tapi ya ada kesyirikan lain yakni kesyirikan ketika menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu tandingan yang diberikan segala macam untuk ibadah dan seterusnya. Ini kesyirikan, kesyirikan yang lain. Antum paham enggak? Hah? Saya ulang-ulang paham nggak? Taib. Wad dalilu ala hadha aydan. Dan dalil untuk perkara ini juga. Anna alladhina kafaru bidu'a illat mu'akawnihi rajulan salihan lam yaj'aluhu ibn Allah. Perhatikan, dia dia sebutkan dalil lainnya. Dalil atas perkara ini bahwasanya orang-orang yang kafir dari golongan orang-orang musyrikin yang mereka itu e, berdoa kepada Lat, Lata, berdoa kepada Lata, padahal Lata itu adalah seorang yang saleh. Ketika dia meninggal, dibuatkan patungnya karena kesalehannya dia selalu berbakti, mengabdi kepada jemaah haji, memberi makan mereka, memberi minum mereka, ya. Kata beliau, orang-orang yang kafir yang dikafirkan Allah karena mereka yakni meminta kepada Lata, padahal dia adalah orang saleh, lam yaj'aluhu ibnullah. Padahal orang-orang musyrikin yang menyembah Lata tidak pernah mengatakan Lata itu anak Allah, nggak pernah. Tapi mereka juga tetap di kafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lata, patung Lata yang mereka sembuh, yang mereka sembah, itu asalnya adalah orang saleh. Ada yang mengatakan itu nama, ada yang mengatakan itu sifat. Dari kata-kata Lata yaitu sebagaimana ungkapan Syekh Abdurrahman Hasan dalam kitab Fathul Majid artinya dia menumbuk, menumbuh sejenis apa sawik jenis tepung yang ditumbuk kemudian dijadikan sebagai minuman diberikan kepada jemaah haji karena kebaikannya akhirnya dia ketika meninggal dibuat patungnya orang-orang penyembah lata ini yang berdoa minta kepada lata ini tetap dikafirkan Allah walaupun mereka tidak meyakini lata sebagai anak Allah Subhanahu wa taala maknanya batallah ungkapan mereka kami ini tidak pernah menganggap Abdul Qadir Jelani, wali fulan, wali fulan sebagai anak Allah. Kenapa kami dikafirkan? Adapun orang-orang musyrikin mereka dikafirkan karena mereka menganggap Allah memiliki anak dan seterusnya. Ini bantahannya. Bahwasanya keyakinan Allah memiliki anak itu kekufurannya sendiri. Menyekutkan Allah, menganggap Allah SWT memiliki sekutu dalam hal ibadah dan seterusnya, itu kesyirikan yang lain pula. Kemudian Berkata Syekh Muhammad, "Walladzina kafaru biibadatil jinn lam yaj'aluhum kadzalik." Orang-orang yang dikafirkan Allah SWT karena mereka menyembah jin, ya. Lam yaj'aluhum kadzalik. Demikian pula para penyembah jin tidak pernah menganggap jin-jin sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal ulama'u aidha. Demikian juga para ulama. Wa jami'ul madzahib arba'ah dan seluruh yakni ulama-ulama dari madhab yang empat Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah, madhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad yadhkuruna fi babi hukmil murtad mereka menyebutkan dalam bab setiap buku-buku fikih mereka menyebutkan bab yang berbunyi babu hukmil murtad bab hukum orang murtad annal muslima idza za'ama anna lillahi waladan fahuwa murtad bahwasanya seorang muslim jika dia menganggap Allah SWT memiliki anak, dia dianggap murtad. Wa in asyraka billah fahuwa murtaddun. Andai kata dia berbuat yakni andai kata dia menyekutukan Allah SWT, dia juga dianggap murtad. yufarriquna bainan nu'ain. Mereka bedakan antara dua perkara ini. Yang menganggap Allah SWT memiliki anak itu murtad. Yang menyekutukan Allah SWT dalam hal ibadah, meminta kepada Allah, menyembelih kepada Allah SWT, ya jika dia dianggap keluar daripada Islam murtad waliyadzubillah dan para ulama membedakan dua perkara ini wahada fi ghayatil wuduh dan ini sangat jelas sekali wa in qal kemudian dia sebutkan syubhat lainnya Syekh Muhammad menjelaskan syubhat ahlu syubhat lagi dari golongan orang-orang musyrikin pada zaman beliau yang diperangi oleh beliau wa in qala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun faqul hadha huwal haqq walakin la yu'badun. Kalau mereka mengatakan kepada kita, bukankah Allah berfirman mengenai wali-wali Allah SWT dalam surat Yunus, Allah katakan, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah yang tidak pernah merasa takut ataupun khawatir, tidak pula pernah mereka ber, tidak pernah tidak pula mereka merasa bersedih. Maksud yakni mereka Bukankah Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang adanya wali-wali Allah SWT? Kami berperantara dengan mereka. Kenapa kalian harus menyekutukan? Ya, mengaku kami adalah orang-orang yang murtad, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mereka memiliki kedudukan di Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kan harus kafirkan kami ketika kami meminta kepada mereka agar mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Katakan, fakul hadza huwal haq." Ayat ini adalah ayat yang hak. Walakin la yu'badun. Benar, wali-wali Allah tidak pernah mereka itu merasa khawatir akan apa-apa yang mereka hadapi ke depan tidak pernah mereka merasa bersedih dengan apa-apa mereka telah lakukan ya, pada masa yang lampau benar kami meyakini bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah dan wali-wali Allah adalah perkara yang hak tapi la yu'badun mereka jangan diibadati dari selain Allah Subhanahu wa taala wa nahnu la nunkiru illa ibadatahum Allah wa isyrakahum ma'ah. Kami tidak ingkari adanya wali, kami meyakini adanya wali. Yang kami ingkari adalah ketika mereka dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah yang diberikan kepada mereka. Itu yang kami ingkari. Bukan mengingkari wali, kami mengimani dan dalam mazhab kita, mazhab Ahlussunnah mengimani adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yakni kesimpulannya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman baik mereka itu mendapatkan kalaman ataupun tidak. Allah mengatakan dalam ayat ini, "Ala inna awli Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah adalah yang tidak pernah merasa takut, tidak pula merasa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Maka setiap orang yang beriman, dia wali Allah. Dan setiap orang yang bertakwa, dia wali Allah. Baik muncul daripada dirinya karomah perkara-perkara yang di luar kebiasaan ataupun tidak memiliki karamah. Lihatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak dikenal beliau memiliki karamah yakni sebagaimana Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Tapi seluruh kaum muslimin sepakat mengenai keutamaan Abu Bakar Siddiq dibandingkan Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka itu benar wali Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan disembah, bukan dipuja, bukan diminta. Allah yang diminta dan dipuja. Berkata Syekh Muhammad, "Wa illa fal wajibu 'alaika hubbuhum wa ittiba'uhum wal iqrar bi karamatihim." Sebenarnya yang wajib atasmu adalah mencintai mereka, mengikuti mereka dan mengakui keramatnya mereka. Subhanallah. Kita lihat sebagian kaum muslimin, mereka tempelkan gambar-gambar dianggap ini wali kami, di kampung kami dialah orang keramat. Ya, tempelkan gambar-gambar diletakkan di rumah-rumah mereka, diletakkan tempat usaha mereka. Ketika ditanya siapa ini? Nenek moyang kau ini? Tidak, ini adalah orang keramat kami. Di negeri kami dia keramat. Kenapa digantungkan ini? Dengan ini kita harapkan keberkahannya. Rezeki kita lancar dan seterusnya. Ya, rezeki kita menjadi lancar. yakni Allah SWT mudahkan bagi kita rezeki dan seterusnya. Dengan karamahnya dia, dengan berkatnya dia. La ilaha illallah. Ini adalah merupakan i'tiqad yang batil yang rusak. Ya. I'tiqad yang batil yang rusak. Kalau anda kata dia meyakini bahwasanya wali-wali ini yang memudahkan urusan rezekinya, subhanallah ini murtad, kufrun, murtad, kharijan anid-din, keluar daripada agama. Jika dia meyakini bahwasanya patung-patung ini ataupun gambar-gambar yang mereka tempelkan itu adalah merupakan yakni sesuatu yang mendatangkan keberkahan bagi usaha mereka, rezeki yang lancar, itu kufrun dan khuruj anid-din, kekufuran yang keluar daripada agama Islam. Wal billah. para ikhwan dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wala yajhadu karamatil awliya illa ahlul bid'ah wad dalalat." Tidaklah mengingkari tentang karamahnya para wali-wali kecuali ahlul bid'ah dan ahlu ad-dalalat. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang. Adapun ahlu sunnah, mereka meyakini adanya wali-wali Allah SWT. Mereka meyakini karamahnya para wali-wali Allah SWT. Karamahnya Umar, dan lain-lainnya. Banyak sekali disebutkan. Karamahnya Sa'ad bin Abi dan lain-lain ketika mereka menyeberangi sungai Tigris, ya, ketika menaklukkan negeri negeri Persia dan seterusnya. Mereka berjalan di atas air. Itu adalah merupakan karamat yang kita imani. Ya, At-Tufail Ad-Tufail yang dia punya karamah ketika beriman kepada Rasulullah SAW dia minta tanda tentang keislamannya bahwasanya agama agamanya adalah hak maka Allah SWT buat yakni di keningnya cahaya dia berjalan dengan cahaya di keningnya di tengah jalan sebelum dia sampai ke kaumnya Daus dia katakan ya Allah jika aku memiliki cahaya di keningku ini aku khawatir mereka menganggap aku dilaknat disumpah maka pindahkanlah ke tongkatku maka cahayanya pindah kita imani semuanya semua riwayat-riwayat yang benar yakni tentang para wali-wali Allah kita iman. Walaupun banyak sekali yakni riwayat-riwayat yang batil yang diceritakan tentang wali-wali Allah SWT yang tidak benar sama sekali ya baik dari segi agama maupun dari segi akal manusia. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah swt Tetapi walaupun kita mengakui agama uh, tentang adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa dinullahi wasatun baina tarafain wa hudan baina dhalalatain wahakun bayi baina Tapi agama Allah adalah agama yang pertengahan antara dua kesesatan. Adalah yang merupakan agama petunjuk di antara dua penyimpangan. Agama yang hak di antara dua kebatilan. Sebagian orang mengingkari adanya wali. Seperti Mu'tazil dan lainnya. Tidak ada wali. Nggak ada karamat. Itu semua dusta. Ini ahlul dalal, ahlul zair, ahlul beda. Sebagian lain mengatakan, ya mereka mengimani adanya wali tapi dalam bentuk yang berlebihan sehingga mereka jadikan wali-wali ini sebagaimana Tuhan yang mereka minta yang mereka puja mereka berlindung kepadanya dan seterusnya maka ini adalah kesesatan bainal ghulu wal jafi antara orang-orang yang terlampau menyimpang mengkultuskan wali sehingga mengangkat sebagai Tuhan seperti Allah SWT dan orang-orang yang mengingkari wali ahlu sunnah meyakini adanya wali tapi mereka tidak gulu mengangkat wali sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang dipuja, diminta dan seterusnya. Berlindung kepadanya sebagaimana ungkapan-ungkapan orang yang tersesat dalam perkara ini. Yang senantiasa mereka berzikir, "Ya wali fulan, madad, bantuanmu ya wali, fulan." Demi Allah ini adalah kesyirikan yang nyata. Ungkapan-ungkapan mereka, "Ya Abdul Qadir Jilani, ana fi hasbik, wahai Abdul Qadir Jilani, aku dalam lindunganmu." Minta perlindungan kepadamu. Allahu Akbar. Ini kesyirikan akbar. Ya Ahmad Badawi, ana fi hasbik, madad, bantuanmu. Jelas-jelas kesyirikan. Ini diucapkan terkadang oleh orang-orang awam tanpa mereka pernah ketahui. Tersebar di negeri mereka. Jadi ahlu sunnah meyakini akan adanya wali. Tetapi ahlu sunnah memiliki kaidah. Bagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala jika engkau melihat ada orang yang berjalan di atas air, terbang di atas udara, jangan kau katakan dia itu wali, sampai kau hadapkan amalannya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jika bersuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka dia wali Allah SWT. Tapi jika bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka dia wali, tapi dia wali syaitan, bukan wali Allah SWT. Syaitan yang menerbangkannya, syaitan yang berjalan di atas air. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, "Fa arafta anna yusammihi al عَرَفْتَ fi zaman al-i'tiqad huwa asy-syirk الْاعْتِقَادِ unzila fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an عليه alayhi, fa'lam anna فاعلم al شرك akhaffu min من ahli waqtina bi amrayn." Jika engkau mengetahui bahwasanya apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin pada zaman kita ini, pada zaman beliau maksudnya, yang mereka sebut dengan nama i'tiqad, yakni keyakinan mereka mendatangi muja orang-orang yang telah meninggal wali-wali yang telah meninggal mereka sebut dengan nama i'tiqad huwa syirkul ladzi unzila fil Quran itulah kesyirikan yang Al-Qur'an turun menyebutkan tentangnya dan itulah kesyirikan yang Rasulullah SAW memerangi manusia karenanya maka ketahuilah kata beliau anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli waqtina bi ini kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang pada masa kita ini dengan dua perkara. Yang pertama, annal awwalina la yushrikuna wa la yad'una al-malaikata awil awliya'a awil awthana allah illa fil raha. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, kesyirikan orang-orang terdahulu mereka tidak pernah menyekutukan yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mereka berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, wali-wali, berhala-berhala mereka kecuali dalam keadaan senang. Wa amma fi syiddah fayukhlisuna dinallah. Adapun dalam keadaan mereka terjepit, dalam kondisi mereka itu terjepit, mereka ikhlaskan agama, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, fa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina din. falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 Allah menyebutkan, jika mereka mengendarai bahtera di lautan, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. tatkala Allah selamatkan mereka ke, ke tepian daratan, maka mereka kembali berbuat kesyirikan. Dalam ayat lainnya yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 67, "Wa idza massakum ad-darru fil bahri, dhalla man tad'una illa iyyah." فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا jika kalian ditimpa musibah di lautan angin topan ombak yang besar Dalla man tad'una illa iya. Tidaklah akan berdoa kecuali hanya kepadanya saja, yakni kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum ketika Allah selamatkan kalian ke daratan kalian kembali berpaling daripada Allah wa kanal insanu kafura dan adalah manusia begitu kafirnya kepada Allah SWT. wa qala ta'ala dalam ayat lainnya dalam surah Al-An'am ayat 40 sampai 41 Allah menyebutkan qul ara'aitakum in atakum 'adzabullah أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون katakan Muhammad bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat apakah selain Allah SWT kepada selain Allah SWT kalian berdoa anda katakan orang-orang jujur tetapi sebenarnya kalian hanya berdoa kepada Allah SWT saja dalam kondisi itu. Maka Allah menyingkap daripada kalian bahaya dan musibah tersebut jika dia berkehendak. Dan ketika itu kalian lupakan apa-apa yang kalian sekutukan. Wa qala ta'ala dan dalam surat lainnya Allah mengatakan yakni terdapat dalam ayat Az-Zumar ayat, ayat 8 dalam surat Az-Zumar wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi ketika manusia ditimpa musibah dia berdoa kepada Rabbnya kembali kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Kemudian terkala Allah berikan kepadanya nikmat, dia lupa kembali. Dia lupa kembali terhadap apa-apa yang dia seru sebelumnya. Kemudian Allah SWT juga sebutkan, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka ditimpa ombak bagikan gunung, maka mereka berdoa ikhlas kepada Allah subhanahu taala semata. Faman fahima hadhil mas'alat allati waddahaha Allah fi kitabi Barang siapa yang paham permasalahan ini yang Allah telah jelaskan dalam kitabnya wahya annal musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah yad'una Allah wa yad'una ghairahu fil raha bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka diperangi Rasulullah mereka juga berdoa meminta kepada Allah tapi mereka juga berdoa minta kepada selain Allah dalam dalam keadaan senang wa amma fi syiddati fala yad'una illa Allah wahdah Adapun dalam keadaan mereka terjepit, mereka tidaklah berdoa kecuali kepada Allah semata, la syarikalah tanpa menyekutukan Allah. Wa yansawna sadatihim dan mereka lupakan tuhan-tuhan mereka, tuhan-tuhan mereka. Tabayyana lahul farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalin. Maka akan jelas baginya perbedaan antara kesyirikan orang-orang terdahulu dengan kesyirikan orang-orang masa kita ini kata Syekh Muhammad. ولكن أين من يفهم قلبه من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان tapi siapa yang paham siapa yang memiliki hati yang dapat memahami perkara seperti ini pemahaman yang dalam wallahul musta'an kesyirikan orang-orang masa kita kata beliau dalam dalam dua keadaan dalam kondisi terjepit mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam keadaan senang pun mereka Ya, eh, dalam keadaan senang mereka minta kepada Allah Subhanahu bahkan dalam keadaan terjepit pun mereka juga meminta yakni berdoa kepada selain Allah Subhanahu taala. Ini kesyirikan pada masa sekarang ini. Kata beliau, orang-orang terdahulu mereka berbuat syirik dalam kondisi senang, dalam kondisi terjepit mereka ikhlas meminta kepada Allah. Orang-orang sekarang musibah datang melanda, bencana datang menimpa, mereka dalam keadaan terjepit pun meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kaum muslimin, untuk menghindari musibah takut gunung meletus dan seterusnya mereka buat sesaji mereka buat pul kuning, pul kuning dan seterusnya ya ini adalah merupakan bentuk kesyirikan seharusnya mereka datang kepada Allah Swt. wa taala lumpur lapindo musibah yang berkepanjangan datang ke di negeri kita ini seharusnya mereka bertobat kepada Allah meminta ampun kepada Allah Swt. malah mereka sekutukan Allah Swt. wa taala disembelih di sana sembelihan dicampakkan di sana binatang sebagai tumbal, dicampakkan di sana lembu sebagai tumbal. Ini adalah merupakan kesyirikan yang seharusnya mereka hadapi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika bencana tsunami datang, selepas itu banyak sekali kesyirikan-kesyirikan bermunculan. Datang informasi akan datang lebih besar bencana seterusnya, maka buatlah ini, buatlah itu. Banyak sekali orang-orang ketika itu membuat pulut kuning. Dia anggap pulut kuning ini akan dapat menghilangkan segala macam bencana dan musibah. Ini kesyirikan demi Allah swt Tapi siapa yang memiliki hati yang terbuka untuk memahami akidah yang benar ini? Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah swt rahmati. La ilaha illallah. Takut kepada gunung, takut, takut gunung Merapi meletus waliyadzubillah. Mereka bukan menghajat bermunajat kepada Allah Subhanahu mereka berangkat ke lereng gunung, mereka bawa sesaji, mereka la ilaha illallah, bakar di sana dupa dan seterusnya. Fala ilaha illallah. Demi Allah ini kesyirikan orang-orang sekarang. Ketika dalam kondisi terjepit, rezekinya murat marid bukan datang minta kepada Allah Subhanahu datang ke dukun, waliyadzubillah. Datang ke gunung-gunung yang angker, dan seterusnya, minta wangsit dan seterusnya wal billah. Wal amru tsani, adapun perbedaan yang kedua. Yang bedakan antara orang-orang musyrikin pada zaman dahulu dengan orang-orang musyrikin di zaman beliau dan zaman sekarang kita ini. Annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallah. Imma nabiyan wa imma waliyan wa imma malaikatan. Atau yad'una ahjaran wa ashjaran muti'atan lillahi ta'ala bi bi'asiyah bahwasanya orang-orang yang terdahulu, orang-orang musyrikin yang terdahulu, mereka masih lebih baik daripada orang-orang musyrikin di masa kita. Kenapa? Karena mereka itu berdoa kepada Sen Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang-orang yang memang mereka adalah dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada nabi, meminta kepada wali, kepada malaikat. Mereka meminta kepada batu-batuan, meminta kepada pohon-pohonan yang semuanya yakni adalah benda-benda yang tidak berdosa, tidak bermaksiat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan orang-orang lampau. Maka datangi wali-wali, mereka datangi nabi-nabi dan seterusnya. Ya, mereka muja malaikat. Bagaimana orang-orang sekarang? Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Orang-orang musyrikin pada masa sekarang kita ini bahkan mereka berdoa kepada Sen Allah SWT meminta kepada orang-orang yang paling fasik daripada manusia walladzina ladzina yuhkaun anhum al-fujur yang mereka minta adalah orang-orang yang ketika hidupnya disebutkan adalah penzina tukang zina wasariqah dikenal pencuri Watarikus salah dikenal tukang meninggalkan salat wa ghairi dan selain lain itu yang mereka anggap sebagai wali yang mereka puja, yang mereka minta. Jika sholat Jumat datang, dia kunci rumahnya, dia tutup pintunya, ditanya oleh murid-muridnya, Wah ya Syekh, kenapa Anda nggak sholat Jumat? Saya mau sholat Jumat di masjid Haram. Padahal dia tidur di kamarnya. Ketika dia tidak sholat, kenapa nggak sholat? Itu untuk kalian orang-orang awam. Adapun kami, orang-orang khusus, tidak perlu lagi sholat. Ketika mati, orang-orang seperti ini dipuja. Waliyahzubillah. Sebagaimana Ahmad Badawi. Yang masyhur di Mesir yang disebutkan oleh para ulama bagaimana kisah hidupnya yang penuh dengan kefasikan yang dipuja oleh manusia yang ditawapi di kuburannya billah ketika akal telah hilang ketika orang-orang beragama tidak lagi menggunakan akal dan nas apapun menjadi legal saja jika dia sebut wali walaupun datang ke diskotik nyanyi sama artis walaupun dikenal yang memiliki memiliki selir dan seterusnya billah berzina, dia tetap wali menurut mereka. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali ditegur. Jangan sekali-kali diingatkan karena apapun yang mereka buat adalah merupakan kebenaran. Cuma terkadang kita nggak tahu apa tafsirannya kata mereka. Alhamdulillah. Kalaupun dia menguatkan kata-kata kufur, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Jangan jangan ditanggapi secara eh, ilmu syariat, itu ilmu hakikat dan seterusnya. Ini ungkapan-ungkapan yang membuat mereka waliyahzabillah keluar dari Islam. Jadi orang-orang sekarang, orang-orang miskin pada masa kita, bahkan mereka menyembah orang-orang yang paling fasik. Waliyahzabillah. Yang terkadang menganggap anjing-anjing adalah merupakan Tuhannya. Anjing-anjing merupakan wali-wali dan seterusnya. Waliyahzabillah. Orang-orang yang terkadang setengah gila, bahkan yang gila. Dianggap sebagai wali-wali. Waliyahzabillah. Subhanallah. Inilah ketika akal dicabut. Orang-orang yang nggak waras pun dianggap sebagai wali. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به maka beda sekali antara orang-orang meyakini orang-orang saleh dan meyakini yakni benda-benda yang tidak bermaksiat seperti batu, seperti kayu itu lebih sederhana dibandingkan orang-orang meyakini yang meminta memuja terhadap orang-orang disaksikan kefasikannya, kerusakannya dan terkenal perbuatannya. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح أقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها Kata beliau, jika engkau telah meyakini bahwasanya orang-orang di diperangi Rasulullah SAW mereka itu lebih sempurna akalnya, lebih sehat akalnya, ya, lebih kecil kesyirikannya dibandingkan mereka yang sekarang ini, maka ketahuilah bahwasanya orang-orang sekarang ini punya syubhat yang mereka selalu sebutkan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan Dan ini adalah merupakan syubhat yang terbesar Maka dengarkan olehmu Insya Allah Ta'ala Penjelasan ini syubhat yang berikut ini kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Jazakallah khairan pada Al-Ustaz Abu Farus yang telah memberikan tausiah kitab tentang pembahasan tentang kasus sufat. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masuki sesi tanya jawab. Silakan menghubungi kami ke 467106 bila berada di luar Batam dan 468106 yang berada di Batam. Uh, kita juga silakan kirim ke SMS ke nomor 0856 684 dengan menulis huruf KI, spasi kemudian isi pesan dan isi kirim ke nomor tersebut. Kembali kita mengangkat satu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, maaf Pak, bisa dikecilkan sedikit radionya Pak. Oh iya. Pasar, Barakalofi. Iya. Ya. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Uh, dari Abu Rahman di Jayu. Silakan. Uh, mau nanya ini Ustaz, uh, di sekitar lingkungan kami kan banyak orang yang ngaku ini. Ungkapannya begini Ustaz. Semenjak anak saya yang kedua lahir, rezeki saya naik nih. Nah, kadang semenjak anak kami yang kedua lahir, rezeki kami turun. Nah, itu gimana Ustaz? Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Yang jelas ikhwan rahimanillahu ya ajma'in. Seorang mukmin meyakini bahwasanya rezeki itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan rezeki. Allah lah yang menahan rezeki daripada siapa-siapa yang dikehendaki. Ya, itu keyakinan seorang muslim. Makhluk tidak memiliki kekuatan apapun juga. Tidak ada makhluk yang bisa mendatangkan rezeki. Tidak ada makhluk yang bisa menolak rezeki. Ya. Semuanya adalah merupakan kehendak Allah SWT. Ya. Tetapi ikhwan rahimahnya wa ikhwan jema'in. Secara umum boleh kita katakan bahwasanya boleh jadi kita mendapat rezeki karena anak-anak kita. Boleh jadi kita mendapat rezeki karena yakni istri-istri kita dan seterusnya. Karena orang-orang lemah kita yang kita tanggung. Karena sesuai dengan nas Rasulullah SAW, la'allakum turzaquna bidu'afaikum. Boleh jadi kalian itu mendapatkan rezeki gara-gara atau lantaran orang-orang lemah kalian dan itu adalah merupakan akidah kita. Ya tapi tidak boleh kita pastikan secara apa namanya takin ini semua ini sejak si fulan dan seterusnya tapi yakinlah ya bahwasanya kita mendapatkan rezeki lantaran orang-orang lemah yang kita rawat anak-anak kecil demi Allah bayi-bayi kita itu gara-gara mereka kita dapat rezeki kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran kita menengok orang-orang yang lemah dan seterusnya maka Allah SWT mudahkan kita Allah mudahkan rezeki kita tetapi yang mudahkan adalah Allah SWT dan itu adalah merupakan sebab tetapi tidak boleh kita pastikan dengan dengan secara apa namanya takyin ini semua karena si fulan si fulan si fulan akhirnya kita pun menganggap dia adalah merupakan anak yang istimewa anak yang memiliki kelebihan indra keenam seterusnya ini malah syirik jadinya ya terkadang ada ada orang ada, ada orang yang memiliki keyakinan anak tersebut dianggapnya memiliki kelebihan sejak kecil dia memiliki memiliki kelebihan menurut orang tuanya ya, akhirnya dia dilebihkan dia dianggap memiliki memiliki indra keenam dan seterusnya Eh, dia dia dianggap bisa menyebabkan penyakit, akhirnya orang mengkultuskan dia. Banyak yang saya ketahui anak-anak di tempat-tempat tertentu yang dikultuskan. Oh ini anak sakti nih, jangan sembarangan dengannya. Ini wali dan seterusnya ini adalah merupakan bentuk kebodohan dalam beragama. Allah taala alam. Demikian tadi jawaban Ustaz. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan beliau. Uh, kembali kita mengangkat satu penelpon sebelum kita membacakan SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Uh, Taufik Pak di Batu Besar. Di Batu Besar, silakan Pak Taufik. Ini permasalahan kalau kita ngomong masalah gara-gara kamu saya jadi susah, gara-gara kamu saya menjadi tenang atau gimana itu Pak? Itu pembahasan apa terkena sirik atau apa tuh melalui kena batu tahap apa itu Pak? Itu aja Pak ya. Ya itu aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala Ada ungkapan-ungkapan yang dia itu dianggap adalah merupakan pintu kepada kesyirikan besar. Makanya dianggap Rasulullah SAW bagian daripada kesyirikan kecil karena dia sarana kepada kesyirikan besar. Dan disebutkan juga oleh para ulama. Makanya hendaklah kita berhati-hati dalam berkata-kata. Ya. Lihatlah ketika Rasulullah mengingkari seorang sahabat yang mengatakan kepada beliau, Masya Allah syaita. Terserah Allah dan engkau, ya Muhammad. Kata Rasulullah, subhanallah, aja'altan lillahi niddan, bagaimana kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahdah, katakan terserah Allah saja. Ya. Kata Rasulullah SAW, asbaha minkum mu'min. Ada sebagian dandakan menjadi mukmin dan pada pagi harinya. Dan pada sore harinya menjadi kafir. Adapun orang yang mengatakan mutir nabi nau ikada, maka dia telah kafir yang mengatakan kita hujan karena munculnya bintang ini, karena tenggelamnya bintang anu, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah merupakan i'tiqad. Boleh jadi hanyalah merupakan perkataan-perkataan saja. Jika perkataan dia telah tergelincir ke dalam perbuatan syirik kecil. Seperti ungkapan seorang, ini semua kita selamat karena nakhoda kita. Kalau bukan nakhoda kita si fulan, kita tenggelam semua. Ini bagian daripada ungkapan-ungkapan yang bisa bermasalah yang membuat orang keluar daripada Islam sarana kepada kesyirikan besar ya kalau bukan karena dokter si fulan kayaknya uh, udah mati kita Jadi bagian daripada ungkapan-ungkapan yang harus kita pelihara dari kita dan lisan kita daripada ucapan-ucapan seperti ini ya kalau bukan karena kalau bukan karena anjing di rumah kita akan masuk pencuri kalau bukan karena bebek di rumah kita atau angsa di rumah kita akan masuk pencuri ini semua ungkapan-ungkapan yang kita harus jauhi kalau bukan karena dokter si fulan tidak akan mungkin sembuh penyakitku ini ungkapan-ungkapan yang merupakan muatan-muatan syirik kecil bahkan bisa berubah menjadi syirik besar jika dibaringin dengan etikad. Oleh karena itu hendaklah setiap mukmin menjaga lisannya agar jangan sampai tergelincir kepada ucapan-ucapan seperti ini. Wallahu taala alam. Taib, kembali kita membaca satu SMS yang datang dari Abdullah di Piayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, apakah zikir di kuburan malam hari itu hukumnya Ustadz? masalahnya di kampung saya itu dilakukan zikir semacam itu tafadhol Baik, bismillah, alhamdulillah, Uh, untuk jawaban-jawaban seperti ini, ikhwan rahimahna, ajma'in, ya, semuanya kita kembalikan dalam perkara-perkara ibadah ini kepada kaidah kita. Bahwasanya ibadah itu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika uh, boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memiliki syarat ikhlas yang pertama. Yang kedua, memiliki syarat ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah Rasulullah khususkan zikir itu di kuburan. Membaca Quran di kuburan dan seterusnya. Bahkan ada larangan-larangan beribadah di sisi kuburan. Karena dikhawatirkan akan terjadi di sana kesyirikan. Oleh karena itu, ikhwan rahimanillah wa majma'in, eh, eh, yakinilah perkataan Ibnu Mas'ud dan ikutilah perkataan Ibnu Mas'ud dalam perkataan beliau yakni rahimahullah eh, radhiyallahu taala anhu apa kata beliau? Ittabi'u la tabtadi'u faqad kafitu. Faqad kufitum Ikuti saja. Jangan kalian buat yang baru karena kalian telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita telah cukup, telah sempurna. Rasulullah telah cukupkan agama ini dan para sahabat telah sampaikan kepada kita, maka jangan mengarang yang baru. Jangan berbuat yang baru. Wallahu taala a'lam. Sahabat Andi manapun Anda berada Kembali kita mengangkat penelpon berikutnya Assalamualaikum Halo, assalamualaikum. Salam. Ahwan Pak, dari siapa di mana Pak? Allah di Batam Center. Batam Center, silakan Pak. Ini kaitannya dengan kebetulan di kawan-kawan kami ini kan ada mengikuti jamaah firqa-firqa seperti mohon maaf kita bisa tidak bisa sebutkan so, Uh, sebutkan. terus uh, bagaimana menakal subhat mereka? Uh, dan mereka um, mengatakan bahwa uh, eh, beginilah cara dakwah para sahabat dan para eh, para sahabat eh, sejak zaman dahulu. Terus mereka pun menjawab gini, uh, bagaimana uh, kaum salaf itu mendakwahkan orang-orang yang seperti di pulau? Apakah mereka sudah terjun ke sana? Apakah selamanya mereka dengar radio? Atau bagaimana tindakan antum antum-antum semua di salaf itu? Eh, tunjukkanlah apa dakwah yang mm, Rasulullah itu yang digunakan Rasulullah seperti apa dulu itu nah, itu aja Ustaz bagaimana cara mengenal subhat itu dan mereka itu Ustaz jazakallahu khair assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tafadhal Ustaz baik bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du uh, para pendengar ini milik Allah swt hadirin sekalian e, ada hal-hal yang saya ingatkan di sini bahwasanya Islam melarang kita berkelompok-kelompok. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabil. Akhirnya kalian berpecah belah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala ketika membacakan ayat ini Rasulullah sempat memberikan abstraksi kepada sahabatnya dia gambar garis lurus dia katakan hadza siratullah ini adalah jalan Allah kemudian dia garis ke kiri dan kanan ya melintang kata Rasulullah ini jalan-jalan dan setiap jalan-jalan ini ada penyeru yang menyeru yakni manusia syaitan yang menyeru manusia yang memenuhi suara mereka akan dicampakkan ke dalam mereka oleh billah karena itu setiap bentuk dakwah yang mengajak manusia kepada kelompok itu dakwah jahiliyah dan dakwah yang batil kepada kelompok A, kelompok B dan seterusnya pakai kartu nama, kartu keanggotaan, dibangun walaknya, loyal, loyalitasnya dibangun dari sekelompok. Kalau bukan bagian daripada kelompok kami, maka engkau bukan daripada bagian kami. Engkau adalah musuh kami. Ini adalah merupakan konsep orang-orang jenis Khan. Kalau engkau bukan bagian daripada kami, maka engkau adalah musuh kami. Karena Islam adalah agama yang melarang untuk berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, dan adalah merupakan bagian daripada uh, alamun nubuwah pemberitahuan ke Nabi SAW tentang perpecahan umat Islam kepada 73 kelompok dalam hadis-hadis yang sahih sampai sebagian ulama menganggapnya masuk ke dalam hadis mutawatir karena banyaknya jalan-jalan di mana tergelincir 72 kelompok hanya satu kelompok yang selamat inilah yakni kelompoknya Rasulullah SAW jemaahnya Rasulullah SAW jangan dikatakan Rasulullah alaikum bil jamaah alaikum bil jamaah ikutilah jamaah Jamaah yang mana? Apakah jamaah yang banyak? Seperti sekarang ini jemaah kebanyakan orang tidak. Tapi jemaah awal Islam ketika Islam mulai bermula jemaahnya Nabi dan para sahabat sahabat Rasulullah SAW. Sebagai menafsirkan Nabi dalam hadis lainnya, alamis lima anak alil yang ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka setiap dakwah yang menyerukan manusia kepada kelompok, yakinlah itu sesat. Ikutilah dakwah kami, ikutilah kelompok kami. Mari masuk kepada kelompok kami. Bagaimana kalau nggak masuk pak? Ah berarti kalian tidak benar. Berarti kalian terus menyimpang. Berarti kalian tidak utama dan seterusnya. Tidak boleh berkelompok-kelompok. Dan salaf demi Allah bukan kelompok. Salaf adalah Islam itu sendiri. Salaf itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Dan setiap orang yang berupaya mengikuti mereka, walaupun tidak akan mungkin sama seperti mereka, mereka disebut salafiyun atau salafiyin dan demi Allah tidak akan mungkin kita sama dengan Rasulullah ataupun para sahabatnya. Jauh sekali kita dengan mereka. Tapi kita memiliki itiqad bahwasanya kita harus mengikuti mereka. Berjalan sebagaimana jalannya mereka. Walaupun kita yakni begitu jauhnya daripada mereka, dengan demikian kita akan digolongkan menjadi bagian daripada mereka. Dan salah bukanlah sesuatu yang baru muncul. Kelompok yang muncul dalam Islam, sebenarnya hanyalah merupakan nama saja yang sekarang dikenal oleh orang padahal sejak dahulu kala telah terdapat dalam kata Nabi, para sahabatnya, para imam, Imam Syafi'i dan lainnya tentang ungkapan salaf. yakni orang terdahulu, maksudnya adalah orang-orang saleh daripada karangan Nabi dan para sahabat. Kalaupun tidak kita sebutkan salaf enggak ada masalah. Karena banyak nama-nama lain, ahlu hadith, ahlu sunnah jamaah dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya, saya ulangi lagi yang pertama setiap bentuk yakni kelompok yang menyuruh kepada kelompoknya maka dia adalah sesat. Karena dalam dakwah ini kita hanya menyuruh orang kepada Allah Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku. Hai Muhammad, ad'u ilallah. Aku menyuruh hanya kepada Allah. Berkata Syekh Muhammad, ini ayat merupakan tanbih, merupakan bentuk tanbih, peringatan karena banyak orang yang menyuruh kepada dirinya. Banyak orang yang menyuruh kepada kelompoknya, waliyadzubillah. Kepada kepentingannya dan kepentingan kelompoknya. Kita tidak boleh terikat dengan ikatan-ikatan seperti ini. Kita hanya terikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus dipahami. Maka kita tidak tidak butuh yang namanya baju, baju yang seragam, kartu anggota, bendera yang yakni ada bendera dan seterusnya. Gak ada demi Allah. Jika ditanya siapa pendiri jemaah kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa menterinya? Abu Bakar dan Umar. Allahu akbar. Ini yang paling agung ikhwan rahimahullah. Ini disebut dengan nama jamaatul um. Inilah jamaah ibu yang kita semua harus mengacu ke sana. Tidak ada pengelompokan-pengelompokan lain dalam agama ini. Karena semua pengelompokan adalah merupakan jahiliyah. Betapa marahnya Rasulullah SAW ketika orang-orang Ansar dan Muhajirin dan mereka bertikai masing-masing menyuruh, Ya lal Ansar, ya lal Muhajirin, wahai orang Ansar, wahai Muhajirin. Karena didudomba oleh orang-orang munafikin. Berkata Rasulullah, abidak wal jahiliyah, wa ana baina adhhurikum Bagaimana akan menyerukan kembali seruan-seruan jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Maksud Rasulullah adalah seruan jahiliyah ketika mereka menyuruh kepada ansarnya, kepada muhajirinnya, bukan kepada Islam. Kelompoknya dan seterusnya, ikhwan. Alangkah terkutuk dan tercelanya pengelompokan-pengelompokan ini yang membuat centang penangnya kaum muslimin. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ikhwan rahimanillah wa ajma'in dakwah adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang sesuai dengan porsinya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hukum dakwah itu wajib kepada setiap individu sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Ya. Tetapi ikhwan rahimanillah wa jema'in, dakwah bukanlah perkara yang sembarangan. Tidak semua bisa melakukannya, apalagi dakwah secara umum, menyampaikan ilmu, bicara di podium dan seterusnya di mimbar-mimbar berbicara kepada manusia dalam bentuk memberikan fatwa, memberikan informasi ilmu, itu tidak semua orang bisa mengerjakannya. Dan kefatalan yang telah menimpa musibah kaum muslimin adalah ketika berbicara dalam agama orang-orang tidak memiliki ilmu, yang tidak belajar agama ini sebelumnya. Dan ini adalah merupakan musibah yang mana mereka lebih banyak merusak daripada memperbaikinya. Padahal Allah mengatakan dalam kitab yang mulia, Qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad, inilah jalanku ad'u ilallah aku menyeru kepada Allah berkata para ulama ini gaya gaya dalam dakwah tujuan dalam dakwah adalah menyuruh manusia kepada Allah bukan kepada individu kepada ustaz tertentu kepada golongan tertentu tidak tapi kepada Allah swt ad'u ilallah ini tujuan dalam dakwah kemudian bagaimana Allah katakan ala basiratin di atas basirah apa itu basirah basirah adalah merupakan alat dalam berdakwah Basirah kata ulama sebagaimana kata Syekh Salim Ibn Al-Hilali, al-basirah huwa al-ilmu al-muqtarin al-ilmu al-muqtarin bil hikmah. Basirah adalah ilmu yang dibarengi dengan hikmah. Maka syarat dalam berdakwah adalah ilmu. Kalau orang tidak memiliki ilmu bagaimana dia berdakwah? Kepada apa dia berdakwah? Kepada siapa dia berdakwah? Allahu Akbar. Dia tidak akan mengerti bagaimana berdakwah. Siapa yang dihadapinya? Dan dakwah adalah merupakan ilmu yang memiliki banyak sekali yakni perangkat-perangkat ini dibutuhkan ikhwan rahimanillah aku ajmain. Dakwah dalam skala besar. Bukan dakwah secara individu. Kalau Anda kata secara individu, setiap orang wajib mendakwahkan apa-apa yang dipahami. Kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun satu ayat yang kau ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Lihatlah para sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak semuanya Rasulullah suruh untuk berdakwah dalam skala besar. Tidak pernah Rasulullah utus Khalid sebagai pendai, nggak pernah. Khalid bukan sebagai pendai yang menyerukan manusia kepada agama Allah dalam bentuk membuka majelis ilmu tidak dia sebagai mujahid tidak dikenal hadis-hadisnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala tapi yang dikirim Muadz ke Yaman Rasul kata Rasulullah inna di kaum ahli kitab Muadz engkau akan mendatangi ahli kitab siapkan terlebih dahulu jadi ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajmain di antara faedah hadis ini berkata para ulama bahwasanya sebenarnya kewajiban yang mengirimkan para doa kepada Allah sebenarnya adalah kewajiban pemerintah, penguasa kaum muslimin. Mereka yang yakni memilih dai-dai yang layak untuk ditempatkan ke tempat-tempat tertentu. Sebagaimana Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, Abu Musa al-Ashari ke Mesir dan seterusnya. Ikhwan, jikalah kerja ini dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza wusid al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Jika diserahkan urusan, diserahkan urusan kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian, maka tunggulah datangnya kiamat. Dan ciri-ciri kiamat adalah munculnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang diangkat sebagai pemimpin dalam agama, yang dimintakan fatwanya dan dimempatuakan, dan akhirnya dengan fatwanya dia sesat dan menyesatkan orang. Maka demi Allah hendaklah orang-orang setiap orang mengukur kemampuan dirinya. Halaka mur'un lam ya'rif qadrah. Berkata ulama dalam perkataan hikmah mereka, binasalah seseorang yang tidak mengetahui kemampuan dirinya. Allahu Akbar. Kemudian Rahimahnya rahimanillah wa ikhwan jema'in. Dakwah bukanlah sebagaimana dipahami oleh sebagian jemaah. Demi Allah, dakwah adalah merupakan kerja yang terus-menerus. Seorang dai hendaklah dia memberikan kesempatan untuk menyebarkan ilmu dimanapun dia berada, membuka halakah dan hendaklah murid-murid berdatangan kepada ulama-ulama, bukan ulama yang mengikuti mereka kemana-mana tidak demi Allah, tapi lihatlah yakni halakahnya Ibnu Mas'ud, halakahnya Abdullah Ibnu Abbas dan lain-lain para ulama mereka itu dikerumuni oleh murid-murid mereka. Dimanapun mereka berada. Setelah murid-murid mereka belajar bertahun-tahun, mereka memiliki ilmu, barulah mereka menyebar ke tempat-tempat mereka. Dan itulah dakwah yang benar ikhwan rahimanillah wa Maka hendaklah setiap orang berbekal ketika dia mau menjadi dai dengan ilmu-ilmu syar'i. Dan bahaya besar ketika orang-orang yang tidak mengasihani dirinya, yang tidak eh, berkaca terlebih dahulu sebelum berdakwah. Akhirnya mereka ditanya perkara-perkara tentang agama, mereka jawab dengan tanpa ilmu. Maka demi Allah, mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Wallahu taala alam. Adapun kewajiban dakwah di pulau-pulau terpencil seterusnya. Setiap orang memiliki kewajiban sebagaimana yang dia mampu. Yang lebih dekat dengan kepulauan tersebut dan memiliki ilmu di pulau itu nggak ada orang, maka dia lebih berhak untuk mendawainya. Ya, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bani seorang kecuali apa yang mampu dia pikul. Dan kita semua ikhwan tidak akan mungkin sampai ke tempat-tempat terpencil seluruhnya. Setiap orang sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Dan setiap orang lebih berhak untuk mendakwahkan orang-orang lebih dekat dengannya. Dan adalah kesalahan besar ketika seorang mendakwahkan tak kemana-mana, tapi dirinya, tetapi yani keluarganya dan orang-orang sekitar rumahnya tidak didakwai kepada kebenaran dan seterusnya. Dia tinggalkan anak istrinya, ditinggalkan keluarganya, kerabatnya tidak diberikan dakwah. Subhanallah. Oleh karena itu ikhwan rahimanillah wa ajma'in, hendaklah kita semua kembali belajar agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan itu kita akan terbimbing dalam berkata-kata, berbicara, bersikap dan terusnya wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz Abu Ferus Demikian tadi sahabat yang dimanapun anda berada Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi Insya Allah mungkin dua pertanyaan bisa kita jawab kita mencoba membaca satu SMS sudah masuk Ustaz. Datangnya dari Singapura Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, uh, saya ada baca buku karangan eh, salah satu karangan seorang yang menaik tawasul pembahasannya Ustaz. Jadi beliau mengatakan bahwa tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan wali-wali itu boleh di saat sudah meninggal, asalkan kita tetap berdoa, ya Allah di awal kita berdoa. Bagaimana Ustaz? Baik. Eh, kaidah kita dalam beragama. Ini kaidah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan Muhammad, bawakan bukti-bukti perkataan kalian tersebut jika kalian orang-orang jujur. Dalam agama kita akan butuhkan dalil. Setiap orang berbicara tanyakan kepadanya apa dasarnya. Karena agama ini bukan semua orang boleh ngomong, tapi semua harus berbicara dengan dasar isnad. Berkata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din sanad itu, jalur sanad periwayatan hadis adalah merupakan bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena isnad, sanad hadis, maka akan berkatalah semua orang. Laqala man, man syaa ma syaa. Akan berkata setiap orang apa-apa yang dikehendaki. Maka ketika orang berbicara sembarangan tanpa sanad, ya, kita tidak perlu mengikutinya. Walaupun dia karang buku sekalipun. Ya. Walaupun dia memiliki pengikut yang banyak sekalipun. Walaupun kita terpencil, kita tersendiri, kita di, diasingkan. Selama kita punya sanad, maka anta al haq. Engkau di kebenaran. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ahlu sunnah man kana alal haq. Ahlu sunnah adalah orang di atas kebenaran, wa in kana wahdah, walaupun dia sendiri. Di pulau. Sendiri di pulau, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, beragama sebagaimana Rasulullah, maka dia adalah merupakan al-jamaah. Allah Ta'ala alam. Taib, kembali kita menerima satu penelpon sebagai penutup daripada kajian pre ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Ini dengan Rahmat di Baloi. Pak Rahmat di Baloi, silakan Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini adalah salah salah satu yang sangat fenomenal sekali bahwa apabila kita datang di suatu wilayah atau di kampung di sana itu dikumandangkan azan untuk sholat berjamaah tapi di masjid tersebut adalah uh, di, ada kuburan yang posisinya itu berada di hadapan atau kiblat gitu itu bagaimana kita menjaga azan tersebut apakah kita harus berjamaah di masjid tersebut atau kita menghindar hanya itu saja jazakallah khair assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Pak uh, ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke arah kuburan dalam hadis yang sahih Muslim meriwayatkan la tajlisu al quburi wa la tusallu ilaiha janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat ke arahnya karena itulah para ulama mengharamkan salat ke arah kuburan jika tidak ada sama sekali dinding pembatas, tidak ada pagar, semuanya tanpa ada perbedaan, mengharamkannya. Sepakat. Jika tidak ada dinding, langsung berhadapan dengan kuburan. Dia lihat di kibat itu langsung kuburan terlihat. Nggak ada dinding sama sekali. Kemudian mereka juga sepakat tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Ada kuburan yang dikamarkan, kemudian dibangun di atasnya masjid, orang sholat di sana, maka tidak boleh sholat di sana. Bahkan mereka empat bahkan nggak sholat di sana. Karena Rasulullah menyebutkan, Shallallahu Alaihi Wasallam, La'anallahu al-Yahud ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Terlaknatlah orang-orang Yahudi, mereka jadikan kuburan-kuburan nabi dan mereka sebagai masjid-masjid, tempat ibadah. Ini tidak ada lagi perbedaan dalam perkara ini. Sepakat mereka semua. Kalaupun ada dahulu masjid baru setelah itu kuburan. Jika di dalam kubur di dalam masjid dibuat, jelas kembali tidak boleh sholat di sana dan tidak sah sholat di sana karena ini pintu kerusakan, pintu yang orang berbuat kesyirikan di sini. Jika setelah masjid ini berdiri dibangun kuburan di belakang, di samping, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan selama kuburan tersebut diletakkan di pekarangan masjid, maka masjid mengambil hukum kuburan. Maka tidak boleh salat di sana. bagaimana pendapat Syekh Al-Allamah Muhammad Nasir Al-Bani rahimahullah ta'ala. Karena Allah Rasulullah mengatakan, ya, mas, uh, eh, ya ini bumi ini semuanya adalah merupakan masjid. Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal hammam kecuali yang namanya kuburan dan kamar mandi maka tidak boleh sholat di kamar mandi dan tidak boleh pula sholat di kuburan. Maka setiap masjid yang dibangun di, di, di yani yang dikuburkan di sekitarnya atau di pekarangannya kuburan, maka masjid tersebut mengambil hukum kuburan, maka tidak boleh sholat di sana. Ini adalah penumpang pendapat Syalban rahimahullah taala. Ini yang kita pilih. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh. Adapun di hadapan kiblat jika dia ada dindingnya, ada pembatasnya, sebagian ulama mengatakan makruh sholat di sana. Sebagian mengatakan tidak sah sholat di sana. Dan yang paling kita pilih, ikhwan, yang paling berhati-hati yang ini yang merupakan pilih kita adalah tidak sholat di masjid-masjid yang di sekitarnya ada kuburan. Yakni, apa itu kaidahnya? Jikalah yakni kuburan tersebut dibangun di samping masjid dan ada pembatas ada pagar yang masing-masing berpisah masuk ke dalam masjid khusus masuk kuburan khusus maka para ulama memfatwakan boleh semisal Syekh Ali Hasan mengatakan jika masuk kuburan khusus ada pintunya masuk ke masjid khusus ada pintunya maka ini telah berpisah antara pekarangan masjid dengan pekara, dengan dengan kuburan maka boleh salat di sana tetapi jika menyatu maka dia masuk ke dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seluruh bumi adalah masjid kecuali kamar mandi dan dan kuburan. Allahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa nabiyina Muhammad.